الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مؤلف سند متصل أبي أباس بن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في, في تلك الأمكنة الأنكل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة Hadis diriwayatkan dari An Abdullah ibn Umar Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar Putra Sayyidina Umar ibn Khattab ini termasuk min fuqaha is-sahabati radhiyallahu anhum termasuk orang-orang faqih nya para sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiya semoga Allah radhiya semoga meridai Allahu Allah Subhanahu wa taala anhuma kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab annahu sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar kana Beliau itu yusalli salat fi amakina di tempat-tempat. Minat toriki di jalan. Sepanjang perjalanan Mekah Madinah ada tempat-tempat yang dihafal oleh Sayyidina Abdullah bin Umar Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar turun lalu melakukan sholat di tempat-tempat tersebut. Tempat apa itu? wayakulu dan beliau berkata innahu sesungguhnya beliau Sayyidina Abdullah ibn Umar ra'a melihat an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli melakukan salat fitilkal amkinati di tempat-tempat tersebut yang bisa diambil faedah dari hadis ini yang pertama bahwa begitu perhatian sahabat Nabi sampai di mana Nabi Muhammad sholat diperhatikan. Jadi sepanjang perjalanan, bukan hanya masjid akan tapi di mana Nabi Muhammad sholat di situ diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Turun di lembah, sholat diperhatikan. Naik ke bukit, sholat diperhatikan. Dan begitu seterusnya. Dan dihafal oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Bisa diambil yang kedua bahwa seperti yang dijelaskan oleh saya oleh oleh Ibn Hajar Al Asqalani bahwasanya yang demikian itu menunjukkan sangat jelas bahwa perlunya kita ngambil berkah dari bekasnya orang soleh yang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dan ini Sayyidina Abdullah bin Umar yang melakukannya dan beliau adalah sahabat Nabi dan termasuk ulama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengingat satu tempat yang pernah digunakan solat oleh Rasulullah kecuali beliau pun melakukan solat di tempat tersebut. Ini ngambil berkah. Imam Ibn Hajar dengan nasnya mengatakan ini adalah hujjatun satu hujjah fit tabarruki untuk ngambil berkah bi athari salihina dengan bekasnya orang soleh yang dari sini adalah imamnya orang soleh yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tapi ya laki-laki biasa. Bahkan kalau kita ketemu kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, memang banyak cetakan-cetakan yang ditahkik oleh orang-orang yang begitu tuh. Suka bikin rusak kitab. Ada manusia-manusia yang bukan mentahkik, tapi justru malah merusak kitab. Jadi kalau ada sesuatu kayak begini langsung bawahnya ditulis ini kesalahan Ibnu Hajar As-Asqalani. Bahkan ada sampai derajat membodohkan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi seolah-olah ini memang e, kalau sudah ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad harus segera dipangkas. Bahkan ada yang mengatakan nggak benar tuh. Ibnu Hajar yang mengatakan ini hujah bagi orang yang bertabarruk ini nggak benar. Bagaimana nggak benar? Wong sudah jelas Sayyidina Abdullah bin Umar yang melakukannya. Ini coba hati-hati kalau membaca kitab Fathul Bari yang sudah ditahkik oleh orang akhir zaman, cetakannya biasanya tertentu. Nah, dari Saudi, dari mana? Itu biasanya begitu lancangnya. Kenapa sih kok tidak diam saja misalnya? Lalu mengatakan tabarruk dengan bekasnya Nabi juga tidak ada perlunya. Subhanallah. Kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari dari awal kita menemukan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dalam Imam Bukhari ini matanakhamanu khamatan ila wasaqatat fi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Apakah mereka buta matanya untuk melihat kitab Sahih Bukhari yang saat ini ada di hadapan kita bahwa Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali akan jatuh di salah satu telapak para sahabat Nabi lalu diusapkan di wajah mereka. Kemudian dalam kitab lain dalam Sahih Bukhari juga kana yabtadiruna fi wajuhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut mengambil bekas wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim juga meriwayatkan ya kana yabtaya ya, ya, yatasabaquna fi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad potong rambut para sahabat Nabi berebut itu untuk bisa mengambil rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam. Apakah lupa juga Imam Muslim Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang saat itu Asma berkata hadi jubbatu Rasulillah. Dalam riwayat juga Sayyidina Sayyidah Khafsah uh, mengatakan hadi jubbatu Rasulillah qabathatha tu. Ini jubahnya Nabi Muhammad dulu pernah dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma kubitat tatkala Aisyah meninggal qabattuha aku pegang ini jubahnya Rasulullah. Dalam riwayat Siti Asma yang serupa dengan mengatakan itu, hadhihi jubbatu Rasulillah, ini jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha kana yalbasuha yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wanah nunugasiluha dan kami cuci jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil mardo untuk orang yang sakit nasfash fibha untuk obat bagi orang yang sakit hadis riwayatkan oleh Imam Muslim suruh buang untuk Imam Bukhari dan Muslim kalau tidak faham ngambil berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau disebutkan majlis sampai habis masih berbicara tentang berkahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak dan masih banyak ini permasalahannya adalah kedengkiannya manusia manusia kepada Rasulullah Sallallahu ini syirik mengambil berkat dari Rasulullah sehingga lihat gara-gara fatwa-fatwa yang picik dan rusak ini tidak ada sesuatu yang mengesankan yang masih tersisa di Mekah dan Madinah semuanya pada hancur Semuanya pada hilang. Sehingga Imam Hasan Basri pernah berkata. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad ini bisa melihat rumahnya Nabi Muhammad. Disayang mereka akan belajar ketawaduan. Kesederhanaan dari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan masih banyak cerita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyesali pekerjaannya. Waktu menurunkan talangnya Rasulullah Talang yang pernah dipasang oleh Rasulullah di Madinah lalu dicabut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut ada yang janggal biasanya ada sesuatu yang terlihat jadi tidak terlihat. Setelah diamat-amati rupanya ada talang yang hilang. Kemudian Sayyidina Abdullah bin eh, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai kaum, adakah di antara kalian yang mencabut talang ini?" Dijawab oleh mereka, iya kami melihat Khalifah Umar yang mencabutnya. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas pergi bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, Ya Khalifah, apakah benar engkau yang mencabut talang yang ada di sana? Dijawab oleh Sayyidina Umar, iya aku cabut karena talang itu ganggu pemandangan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Ya Khalifah, dengan mata berlinang, Ya Khalifah, apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasul? Rasulullah Seketika itu Sayyidina Umar gemeteran dan ketakutan Benarkah yang memasang talang itu Rasulullah Demi Allah benar wahai khalifah Aku yang memelihatnya dan aku yang membantunya Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengambil ke gudang membawa talang tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Khalifah, biar aku yang membawanya." Dijawab oleh Umar, "Tidak, biar aku yang membawa." Kemudian beliau berdua menuju ke tempat talang yang dicabut dengan membawa talang Sayyidina Umar. Sesampainya di tempat talang tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh Abdullah bin Abbas pasang talang ini. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi. Mau kemana engkau wahai Abdullah bin Abbas? Ya khalifah tempatnya tinggi. Aku harus ambil tangga agar aku agar aku bisa sampai untuk memasang talang ini. Sayyidina Umar berkata tidak perlu pakai tangga. Pakai injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani mengambil talangnya Rasulullah. Itulah tobatnya Umar bin Khattab. Masya Allah. ini ngambil berkah ini ada sesuatu makna ini. Sambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus dari masa ke masa hal yang semacam ini ada kalau kita tahu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim penuh dengan yang demikian ini. Cerita Sayyidina Khalid bin Walid yang mondar-mandir di peperangan yang dahsyat hanya mencari kopiah yang sudah usang. Diingatkan oleh sahabatnya tersinggung, "Khalid, kita dalam keadaan perang dahsyat, kenapa engkau sibuk mencari kopiah yang sudah usang? Biarkan kopiah isang, kita akan cari lagi. Kita lagi perang." Rupanya Sayyidina Khalid bin Walid, Walid marah. Aku tidak mencari kopiahku yang usang, tetapi di dalam kopiahku itu telah aku sempitkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna-makna yang harus kita fahami. Kalau pengen tahu Bukhari Muslim penuh dengan ngambil berkah daripada ludahnya Nabi Muhammad, dahaknya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, surbannya Rasulullah, termasuk mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada saat ini pun kita ber, ber, ngambil berkah dari tempat solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah kemudian, lah itu kalau Nabi, selain Nabi, kalau selain Nabi banyak lagi ceritanya. Imam Rabi muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu suatu ketika disuruh oleh Imam Syafi'i antarkan surat ini kepada Imam Ahmad bin Hambal dan ini riwayat ini diambil oleh mereka juga meriwayatkan kisah ini tentang kemuliaannya Imam Ahmad bin Hambal Imam Rabi' membawa surat ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bertanya, Wahai Rabi' apa yang kau bawa? Aku bawa pesan surat dari Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik setelah dibuka bahwasanya Imam Syafi'i bercerita, aku telah bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam mimpiku itu aku Rasulullah titip salam kepadamu wahai Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu muridnya Imam syafii Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal membaca dengan gemetaran mata berlinang lalu dicium itu surat begitu senangnya dan begitu gembiranya lalu mengambil baju yang dipakai diberikan kepada Rabi sampaikan baju ini kepada syafii radhiyallahu radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Robi pulang dan menyampaikan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, suratmu sudah aku baca dan Imam Ahmad menangis lalu memberikan jubah ini." Lalu dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, "Hadza min hizanatihi atau min 'ala badanihi?" Ini diambil dari lemarinya atau diambil dari bajunya, dari badannya? dijambak min ala badanihi diambil dari badannya wahai Imam Syafi'i seketika oleh Imam Syafi'i dicelupkan di air lalu diminum ngambil berkah dari muridnya yang soleh karena dititipi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat ini diambil oleh tokoh-tokoh mereka juga karena ini berkenaan tentang keutamaannya Imam Ahmad bin Hambal masih banyak cerita-cerita tentang ngambil berkah dari orang soleh ini yang harus difahami sehingga sudah menjadi umum mengambil berkah dari orang soleh. Mulai dari bekas minum, bekas makan, baju usangnya orang soleh. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi biasa dan bukan sesuatu yang syirik. Syirik itu ada aturannya orang menyebut ini syirik. Dan nanti kalau kita baca ini cerita panjang hadis ini. Ini pun judulnya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari diberi judul Babul Masajid. Eh tempat-tempat sholatnya Rasulullah. Ala Turkil Madinati menuju kota Madinah wal dan tempat-tempat allati shalla fiha nabiyyu yang Nabi Muhammad melakukan salat di tempat itu dan Masya Allah kalau kita berbicara tentang berkah Rasulullah atau mengambil berkah dari orang saleh adalah pembahasan yang sangat luas dan ketahuilah bahwa yang meyakini ini semua bukan meyakini karena barang itu punya kekuatan tetapi karena kita meyakini Allah yang memberi semuanya keyakinan tercurah kepada Allah terarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beginilah adanya tentang ngambil berkah dari bekasnya orang soleh adalah sesuatu keyakinan yang harus ada di hati kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai para sahabat yang beliau-beliau para sahabat Nabi memberikan contoh dengan sangat jelas, sangat gamblang. Bahkan ada sebagian orang yang Masya Allah jadi kalau sudah melihat peninggalannya Rasulullah itu harus segera langsung dihancurkan. Tidak tahu yang dilihat apa di balik itu semuanya. Sampai hari ini hancurkan syirik nanti. Ajib. Apa syiriknya di balik bajunya Rasulullah? Apa syirik di balik rumahnya Rasulullah? Apa syiriknya di balik kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Ibnu Ibnu Rajab Al-Kam Al-Hambali Ibnu Rajab Al-Hambali dengan tegas biarpun ini para ulama lain mengingkari yang dari madhab Imam Hambali kalaupun orang menyentuh sebuah kubur lalu mengambil berkah tidak ada masalah yang enggak boleh adalah punya keyakinan biarpun Imam Nawawi mengatakan itu haram tapi urusan kubur ini adalah memang dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Tetapi untuk yang lain-lainnya Ambil berkah dari orang soleh, Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang umum dan dilakukan para salafus soleh dari masa ke masa. Maka sekarang ada muncul buku-buku ya. Taklik, ada tahkik kitab-kitab dahulu dengan bahasa yang katong hadha kotok. Ini adalah kesalahan dan tidak mungkin. Lalu berdusta, wakat akhadal jumhur Dan jumhur mengatakan bahasanya ngambil berkah itu adalah tidak boleh. Jumhur siapa ya Ustaz? Ini ditulis dalam tahqiq ini jumhur. Kebanyakan ulama melarang ngambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jumhur ulama itu ya dusta? Mana ada jumhur ulama? Jumhur ulama mengatakan ngambil berkah dari bekasnya Rasulullah itu boleh. Cuman begitu pengkhianat ini ngasih tahkik. Ini yang saya tidak senang dengan buku-buku buku-buku yang sudah ditahkik oleh orang-orang itu yang sudah tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Jumhur ulama, kebanyakan ulama sudah melarang kebanyakan ulama. Sebut satu saja nama dari ulama. Bukan ente, ente muta akhir akhir zaman, ente mati baru beberapa bulan yang lalu. Ini orang dahulu lama ulama Ibnu Hajar al-Asqalani yang digelari oleh kaum muslimin mukminin muhaddisin Amirul Mukminin fil hadis, pendekarnya ilmu hadis Amirul Mukminin, penjaga gawang hadis ono pakar ilmu hadis Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini adalah tentang ngambil berkah. Tolong dibaca lagi Ustaz. Satu setengah lagi karena hadis ini setelahnya panjang sekali karena maknanya kurang lebih dari apa yang kami sampaikan mungkin bisa dibaca beberapa baris saja untuk dibagi dua karena hadis tentang ngambil berkah ini panjang sekali dan paling panjang dalam kitab Imam Bukhari ya tentang ngambil berkah ini ajibnya itu jadi Imam Bukhari mencatat buku itu paling panjang makanya nanti dibatas potong-potong saja Fadol Ustaz Bismillahirrahmanirrahim وأنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بدل خليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بدل خليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو أمرة هبت من متن واد فإذا ظهر من بطن واد أنا ثوب البدخاء التي على شفير الوادي الشاركية فأرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي أبن الله إنه في بطنه كنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صل فدفع فيه السيل بالبدحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وكان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ثم أن يمينك حين تقوم حين تكون في المسجد تصلي وذلك المسجد على خافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمنة بحجر أو نحو ذلك وكان عبد الله يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك الإرك انتهاء طرفه على خافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنشرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد الدنيا سمى مسجد فلم يكن أمر الله يصلي في ذلك المسجد وكان يترك كله أن يساري وراء ووارعه ويصلي أمامه إلى العرك نفسه وكان أمر الله يروق من الرفاء فيصلي الدهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الدهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السفر أرسى حتى يصلي بها الصبح أيوة شوية فحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم kana jilu tahta sar'atin dammatin dunar ruwaisati an yaminu tariki wa wajhi tariki min huna ila huna raji eh, maratan ukhras min huna bas ila huna bas kathir khalasnya wa anhu radhiyallahu anhu anna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jilu bidil kulaifati khina ya'tamiru وفي حجته حين هج تحت ثمرة في موضع المسجد الذي بذي الخليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو أمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناف بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فأرسى ثم حتى يصبح ليس إن المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمال التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي أمر الله إنه في بطنه كسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى يصلي فدافع فيه السيل بالبدخاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشراف الرخاء وكان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ثم أن يمينك حين تكون في مسجد تصلي وذلك المسجد على خوفة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمة بفجر أو نحو, أو نحو ذلك وكان عبد الله يصلي إلى الإرك الذي عند شرف الروحاء وذلك الإرك انتهاء طرفه على خافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين من شرف وأنت ذهب إلى مكة وقد من دنيا ثم مسجد فلم يكن أمر الله يصلي في ذلك المسجد وكان يتركه عن يساره ووارعه ويصلي أمامه إلى إرك إلى إركه إلى إرك نفسه وكان عبد الله يروق من الرخاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السفر الرسى حتى يصلي بها السفهاء وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذلقليفة قليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج ذهب سمرة في موضع المسجد الذي قليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو أمرة هبط من بطن واد فإذا جهر من بطن واد أناخ في البدخاء التي على شفير الوادي الشرقية فأرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة وعلى وعلى على الأكمات التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي على عبد الله إنه في بطنه كسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى يصلي فدخى فيه الخيل بالبدخاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وكان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ثم عن يمينك حين تكون في مسجد تصلي وذلك المسجد على خلفة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين منشرة الروحاء وذلك الإرك انتهاء طرفه على خلفة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنشرة وأنت ذاهب إلى مكة وقد دنيا ثم المسجد فلم يكن أمر الله يصلي في ذلك المسجد وكان يتركه أن يساره ورأه ويصلي أمامه إلى الإرك نفسه وكان عبد الله يروق من رفاء فليصلي ظهرا حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه ظهرا وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحار أرس حتى يصلي بها الصبح Anhu diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar ini hadisnya banyak panjang berkenaan dengan perhatiannya Sayyidina Abdullah bin Umar tentang tempat-tempat yang digunakan oleh Rasulullah untuk sholat di sepanjang perjalanan Makkah dan Madinah. anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada beliau Rasulullah yanzilu turun bidil khulaifati lidil khulaifah satu tempat tentunya ini adalah tempat pokoknya ini semua yang bakal disebut tempat memanjang antara Madinah dengan Makkah yang dilewati Rasulullah di saat pergi ke Makkah hina ya'tamiru waktu Nabi Muhammad melakukan umroh Wafi hajjatihi dan di saat Nabi Muhammad melakukan haji. Hina hajja waktu haji. Tahta samuratinnya. Berturun Nabi Muhammad tahta samuratin di bawah sebuah pohon yang berduri. Ada sebuah pohon, ada durinya. Namanya pohon samurah. Itu pohon besar yang berduri. Nah. Fi maudi'il masjidi di tempat masjid atau tempat sholat alladhi bidil khulaifati yang ada di dil khulaifah ini diingat oleh Sayyidina Umar Sayyidina Abdullah bin Umar kana dan begitu jika idar roja'a min ghazwin kalau Nabi Muhammad pulang Wakana ada juga, begitu juga wakana dan ada Nabi Muhammad idza raja'a jika kembali min ghasfin dari peperangan karena ada Nabi Muhammad itu fitil tariqi di jalan tersebut au hajjin atau haji au umratin atau umroh hapato Nabi Muhammad turun mimbatni wadin dari perut lembah turun ke lembah Faida min batni Kalau sudah sampai ke lembah tersebut. Di perut lembah. Dhuhar sampai atau tampak. di batni wadin. Di perut lembah tersebut. Anakho. Nabi Muhammad anakho itu. Kendaraannya, ontanya itu ya dihentikan di situ. Bisa istirahatkan di situ. Bil bathai Di satu tempat. Batha, batha itu adalah tempat aliran banjir jadi kalau di sini itu beda dengan karakter negeri Arab. Jadi negeri Arab itu memang jarang hujan. Jadi kalau ada banjir buat jalan sendiri. Biasanya itu di pinggir-pinggir lembah, itu sepanjang jalan itu ada bekas aliran banjir. Ada bebatuan besar, ada sisa-sisa pepohonan yang runtuh. Itu ada namanya uh, batha, tempat jalannya banjir. Alat ala syafiril wadi yang berada di tepi wadi. Di tepi lembah. Asyarkiyati bagian timur. Wa'arrosa kemudian Nabi Muhammad istirahat sejenak. Tanpa tidur itu arrosa itu istirahat sejenak. Menanti waktu tanpa tidur. Wa'arrosa tamma. Tamma itu huna di sana. Kemudian Nabi Muhammad arrosa istirahat di sana hatta yusbiha sampai masuk waktu subuh laisa indal masjidi dan itu bukan di masjid alladhi bihijaratin yang ada batunya ada sebuah masjid yang sudah ditandai ada batunya wala alal akmati dan bukan di tempat yang tinggi tapi turun di lembah ada tempat tinggi akmah itu tempat yang tinggi satu tempat yang tinggi menonjol di antara yang lainnya namanya akmah akmah allati 'alaihal masjidu dan Nabi Muhammad tidak sholat di tempat yang ada masjidnya itu. Tapi Nabi Muhammad ngambil yang berada di bawah di lembah. Lihat perhatiannya Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Sampai diingat itu. Nabi Muhammad waktu itu nggak sholat di sana. Tapi sholatnya malah di bawah. Kana thamma khalij. Kana thamma khalij. Di situ ada yang namanya khalij. Khalid itu ada lembah lebih dalam lagi. Sama di sana ada Khalid lembah yang dalam. Khalid itu lembah agak dalam lagi. Yusalli Abdullah indahu dan Sayyidina Abdullah bin Umar sholat di tempat itu. Fi batnihi di tengah-tengah lembah dalam tersebut kufubun ada pasir yang banyak Pasir yang tebal. Jadi kelihatan lebih bersih. Kalau pasir itu memang indah. Kalau di padang pasir itu antara padang cadas, antara gunung cadas dan pasir. Maka yang paling enak untuk duduk adalah di pasir di saat tidak panas menjelang sore. Karena pasirnya bersih, tidak ada kotoran, bersih sekali. Jadi pasirnya itu pasirnya kayak pasir-pasir yang tidak berdebu. Jadi enak untuk duduk di situ. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ngambil fi batnihi kutubun yakni kutubun itu dari ketiba, dari pasir yang tebal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yusalli Nabi Muhammad disitulah solat, di situ Nabi Muhammad solat. kemudian fadaha karena itu lembah paling dalam fadaha kemudian terdorong fihi ke dalam tempat tersebut asailu banjir karena sering ada banjir terdoronglah banjir mendorong bil batha dengan aliran air, aliran banjir yang ada di lembah, di pinggir-pinggir lembah itu ke tempat lembah yang dalam tadi hatta dafana sehingga banjir itu menenggelamkan. Menutup dalikal makan tempat itu. Jadi itu sangking diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Dicari dulu aku ke sini nih. Dulu ada lembahnya dalam. Aku sholat di sini. Rasulullah juga sholat di situ. Cuman karena waktu ada banjir. Banjir itu telah menutupnya. Sehingga tidak ada lagi. haddatha Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah bin Umar juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu hayatul masjidus Sohiru di tempatnya masjid yang kecil. Hayatul masjidus Sohiru di tempatnya masjid yang kecil. Alladhi dunal masjidi bukan yakni duna sebelum masjid duna al masjidi masjid alladhi di syarafir roha'i di syarafir roha syarafir roha itu tempat antara kota Mekah dengan Madinah jadi Nabi Muhammad itu melakukan sholat di satu masjid kecil sebelum memasuki masjid besar di sana itu. Wakana Abdullah dan Sayyidina Abdullah ibn Umar yu'limu. Bukan ya'lamu. Yu'limul makan. Memberi tanda. Sampai ditandai. Yu'limu memberi tanda al-makan. Tempat-tempat itu. Tempat alladhi fihi yang di dalamnya itu. Di tempat tersebut. sholat melakukan sholat An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan beliau berkata thamma an yaminik eh, thamma sana kananmu itu lo an yaminik hina taqumu fil masjid di saat engkau pergi berdiri ke masjid lihat kananmu tusalli kau lakukan salat di situ wa dzalikal masjidu ala hafatit tariq dan masjid itu ada di pinggir jalanan menuju Madinah itu. Al-yumna bagian kanan. Wa anta dzahibun ila Makkah di saat engkau pergi ke Mekah itu loh. Jadi di bagian kanan sampai arah-arahnya itu dijelaskan benar oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Cuman ini sudah susah untuk kita lacak ya, untuk kita titi untuk napak tilas jejak para sahabat seperti ini sudah sudah susah karena apa jalan yang resmi saat ini pun tidak semuanya mengikuti jalan yang pernah diinjak oleh Rasulullah dan memang kebanyakan sih katanya jalan yang sudah bagus saat ini adalah juga jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata tidak semuanya karena kalau jalan kaki itu biasanya seenaknya kalau harus belok belok tapi kalau dibuat aspal tol biasanya dibuat selurus mungkin Wa anta dhahibun ila Makkah, bainahu wa bainal Masjidil Akbar antara Mekkah. Bainahu wa bainal Masjidil Akbar antara tempat tersebut dan masjid besar. Ini masjid kecil yang digunakan untuk salat dan masjid besar itu tidak jauh, hanya rom ramyatu hajarin sekiranya kalau ada orang melempar batu ya sejauh itu loh, gak jauh. Jadi mungkin berapa meter lah, 15 meter kayak 20 meter jaraknya hanya sebatas itu au nahwu atau yang sepadan dengan jarak seperti itu wa kana Abdullah dan ada Sayyidina Abdullah itu salli salat ilal irqi dil irik irik itu namanya wadi juga namanya lembah yang sudah ma'ruf yang sudah terkenal di situ jadi kalau orang sudah di tempatnya bakal tahu memang kalau bukan negerinya orang bakal faham nggak nggak faham nggak nyambung nyambung seperti halnya orang Arab kalau dengar cerita sumber sama sendang masih tidak bisa ngangen-ngangen ya. Jadi kalau tapi sebaliknya kalau sudah di sana bakal paham ini cerita seperti ini, cerita seperti ini. Tapi karena ini ada sangkutnya sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad kita harus tahu. Yusalli ilal irki di lembah alladhi yang inda munsarifir rawha'i di penghujung. Munsarif itu akhir rawha' itu satu tempat ya Roha itu tempat antara Mekah dengan Madinah. Ada namanya Roha. Jadi Nabi Muhammad melakukan sholat di penghujung. Roha itu satu tempat di ujung. Munsarif itu paling akhirnya. Wadalika al-irku yang erik itu lembah erik tadi intiha utorofihi ala hafatit thoriki ujung jalannya itu adalah di tepi jalan dunal masjidi yang sebelum masjid alladhi banahu wa banal munsurfi antara tempat yang digunakan oleh Rasulullah salat dan tempat penghujung kota yang namanya Erik tadi. Wa anta zahibun ila Makkah. Engkau pergi ke Makkah. Wa qad ubtunia sama masjidun. Ingat, di situ ada lagi masjid yang dibangun. Ubtunia. Wa qad ubtunia dan telah dibangun sama di tempat tersebut masjidun masjid falam yakun Abdullah dan Nabi Muhammad tidak melakukan salat falam yakun dan tidaklah Abdullah Sayyidina Abdullah yusalli salat fi dzalikal masjid di masjid itu Nabi tapi Sayyidina Abdullah biarpun itu ada masjid tidak melakukan salat di tempat itu karena apa dibangunnya adalah setelah Rasulullah tetap menginginkan salat di tempat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yatrukuhu an yasarihi ditinggalkan begitu saja dari arah kirinya waraahu ditertakkan di belakangnya wasalli amamahu salat yang ada di depannya ilal irik nafsihi ke tempat yang pernah dilakukan di irik pernah dilakukan Rasulullah salat di situ wa kana Abdullah yaruhu minar rahai dan Sayyidina Abdullah meninggalkan roha yaruhu pergi minar rohati dari roha tempat tadi tempat antara Mekah dan Madinah tadi fala yusalli dhuhra dan tidak melakukan salat hatta ya'ti dzalikal makan kecuali sampai tempat irik tadi tempat yang digunakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi kemudian melakukan salat di situ salat duhur yusalli hatta ya'ti dzalikal makan ah, wa idza aqbala min makkah kalau sudah datang min Makkah dari Mekah Makkah fa in marra bihi qabla subhi kalau melewati tempat yang pernah digunakan sholat Rasulullah itu sebelum subuh, misalnya jam 2 atau 3, kok lewat tempat tersebut bisa atin dalam waktu yang pendek maksudnya. Tidak lama lagi kok sudah masuk waktu subuh, atau min akhiris sahari, atau di akhir malam, waktu sahur, ar-rasa istirahat di situ hatta yusalli biha subha sehingga bisa melakukan solat di tempat solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ini panjang lagi, hanya kita terjemahkan saja maknanya adalah yang sudah kami sampaikan tadi. Bahasanya Para sahabat Nabi sangat perhatian dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, tempat solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad juga pernah dalam hadis ya, hadis sahih tentang kisah Isra Mi'raj itu waktu bertanya kepada Musa ya eh, kepada Nabi malaikat Jibril ya Jibril mah ada ada Tursina ya Rasulullah. Ini Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah tempat bicaranya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad minta anzil, turunkan anzil nih, turunkan aku wahai Jibril. Usalli fihi, aku mau sholat di situ. Nabi Muhammad ngambil berkah di situ karena di situ tempatnya Sayyidina Musa alaihi salam melakukan apa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak kalau cerita tentang tentang yang tentang yang demikian ini sangat banyak sekali dan sangat banyak intinya bahwa mengambil berkah dari Rasulullah dari peninggalan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang ada dan itu disyariatkan dan begitu juga dari peninggalan-peninggalan dari salafus soleh Ingat peninggalan salafus soleh loh ya. Bukan peninggalan orang-orang aneh ya. Jadi jangan sampai salah makna. Bukan nanti ya lalu meng, meng, meng, men, me, apa, mendewakan jimat bukan begitu bukan peninggalan karena menyambung dengan orang soleh bajunya orang soleh pedangnya orang soleh bukan berarti mengagungkan lalu sampai derajat yang selama ini kita saksikan di sebagian negeri sampai orang pada cungkir balik ini etikotnya apa kan tidak jelas ini ini senjatanya siapa? Kalau bekasnya Rasulullah diminum, yustashwa inda mardona, dijadikan sembuh untuk orang yang sakit dari kami, maka itu adalah yang pernah dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar akan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Sayyidah Hafsah juga riwayat yang serupa wallahu a'lam bisawab. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Salihin Masya Allah Karena bacanya panjang ini ceritanya Kita langsung saja ke kitab Riyadhus Salihin Untuk sementara fikihnya kita tunda Kita langsung bab Fil amri bil ma'rufi Wan anil mungkarib. Bab tentang amar ma'ruf Nahi mungkar. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke Tiga Hadis yang ketiga An Abil Walid Ubadah Ibn Somit Hadis yang ketiga An Abil Walid diriwayatkan dari Abil Walid. Namanya adalah Ubadah bin Samit. Abil Walid itu namanya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Qala beliau berkata, "Bayana Bayana dalam riwayat pakai bayana. Kalau bayana Rasulullah Kalau bayana Rasulullah. Bayana kami berbayat Rasulullah kepada Rasulullah. berbayat itu mengambil satu perjanjian. Yang saat itu posisi Rasulullah sebagai hakim. Sebagai imam. Sebagai pemimpin. Kami sudah berbayat untuk alasan i patuh. Mendengar. wataati dan patuh. Sebagai rakyat, sebagai bawahan, sebagai umat, kami sudah berbaikat. Kami patuh ya Rasulullah. Fil usri wal yusri dalam keadaan usri susah, yusri mudah. Maksudnya dalam keadaan apapun ya Rasulullah aku harus patuh kepadamu. Wal mansyat wal makrah. Dalam keadaan mansyat yang menyenangkan, makrah atau yang tidak menyenangkan. Pokoknya ikut patuh denganmu ya Rasulullah. Bukan patuh di dalam yang enak-enak. Itu orang Yahudi kalau dengan Nabi Musa begitu. Kalau lagi enak, sami'na wa ata'na. Eh? kalau sudah subrih, <laughs> oh, faqatala inna hahuna qaidun. Kalau memperang perang-perang saja Musa, aku biar duduk di sini. Ini adalah orang Yahudi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak. Baik bersamamu, manis bersamamu ya Rasulullah. Wa ala atharatin alaina wa ala atharatin dan mementingkan kepentingan negara, kepentingan imam alaina dari kepentingan kami sendiri. Jadi mengutamakan kepentingan asarah itu mementingkan alaina atas kami, mementingkan kebutuhan Rasulullah daripada kami Waala dan kami berbaiat berjanji nunazi al amra tidak mengambil tidak merebut kepemimpinan ahlahu dari yang berhak. Jadi kalau sudah ada imam, nggak boleh kita membuat satu kudeta. Illa kecuali antara jika engkau melihat kufron satu kekafiran bawahan yang jelas-jelas tidak bisa ditakwili, kekafiran yang jelas indakum menurutmu minallahi ta'ala fihi sudah ada pengetahuan yang kau ketahui ilmu dari Allah burhan di situ ada hujah ada hujah wa ala annakula dan kami sudah berbaiat untuk mengucapkan bil haqqi kalimat kebenaran aina ma kunna di mana pun kami berada la nakhafu tidak boleh kami takut lana khafu kami tidak takut fillahi di dalam jalan Allah kami tidak takut laumata imin cacian orang yang mencaci muttafaqun alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim al mansyab wal makrahu bi fathi mimihima dengan fathah mim keduanya mansyab makrah ai maknanya fisahli dalam keadaan mudah wasabi dalam keadaan susah Wal atharatu makna atharah itu adalah al-ikhtisasu bil mushtaraki. Sesuatu yang mula-mula milik bersama, kemudian menjadikan dikhususkan untuk seseorang. Misalnya, ya sebetulnya saya bisa punya hak untuk mengambilnya, tapi karena saya mengutamakan dia, ya sudahlah biar diambil. Maka ifrah itu mengutamakan yang lainnya, biarpun semuanya sama-sama berhak. Ini air minum, ada tiga orang haus, anda punya hak untuk meminum satu gelas ini. Cuman karena Anda mementingkan orang lain, lalu Anda berkata, Mangga, silakan duluan. Nah ini namanya sesuatu yang mula-mula milik bersama, akhirnya Anda jadikan hanya milik seseorang, itu namanya itrah untuk mengutamakan yang lainnya. Al-ikhtisasu Waqad sabaqa bayanuha Dan telah lalu keterangan tentang itrah ini Ada itrah atau itrah oleh dua-duanya Adapun lafad bawahan kata bawah dalam hadis di fathil ba'i dengan difathahkan ba'nya al-muwahhadati ba' yang bertitik satu ba' sebab dalam bahasa Arab tuh kalau memberi syakal itu biasanya pakai kalimat kalau bi apa bi fathil ba'i al-muwahhadati yang satu titiknya kalau dua titiknya kan jadi ya ya ba'daha setelahnya wawun ada wawunya ba'daha wawun bawah ada wawunya thumma haun kemudian ha muhmalatun ha yang tidak bertitik muhmalah tidak bertitik yakni bawahan bukan bawahon ai zahiran maksudnya kekafiran yang sangat jelas la yahtamilu ta'wila yang tidak bisa ditakwili lagi banyak hikmah yang bisa diambil di sini dari bawah dari bawah bahwasanya di situ kita apa umat Nabi Muhammad ini diwakili para sahabat Nabi saat itu kami berbaikat setelah kita masuk Islam ini kita mengambil satu perjanjian bahwa kita harus ngomong yang benar artinya mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran alias amar ma'ruf nahi mungkar ala annakula bil haqqi aina makunna di pun kita berada kita harus punya misi amar ma'ruf nahi mungkar untuk siapa untuk semua dari kita. Ini bukan pekerjaannya ustadz saja. Semua yang merasa punya ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengambil bagian untuk bisa berbaikat, untuk mengambil bagian untuk bisa mengajak kepada kebaikan dan menjauh dari kemungkaran. Menjauh dari kemungkaran. Menjauhkan orang dari kemungkaran Termasuk sudah disebutkan dalam ayat yang dahulu pertemuan yang lalu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi engkau sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia jadi kalian semua ini adalah menjadi umat terbaik dengan ciri khas ta'muruna nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari engkau memerintahkan kepada kebaikan menjauhkan orang dari kemungkaran artinya Siapapun dari kita kalau belum mengambil bagian ini, maka belum menjadi umat terbaik. Be'ahnya dengan Rasulullah belum benar. Jadi kalau kita merasa punya ikatan dengan Nabi Muhammad, harus kita bisa mengambil bagian, mengajak kepada kebaikan. Kita mulai dari orang yang dekat dengan kita. Suami, istri, anak, saudara, tetangga, baru nanti keluar. Jangan dibalik. Ku angfusakum, wa ahlikum naro, dirimu sendiri kemudian keluargamu, baru nanti ke orang yang lain yang ada di luar sana. Ini. Kemudian wa alla nunazi al amra ahlahu. Ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaati bahwa kita itu tidak boleh keluar dari imam yang sudah sah. Biarpun imam itu fajir keluar dari imam. Kecuali ini manhajnya Imam Zaid bin Ali. Kita wajib keluar dari imam fajir. Itu manhajnya Imam Zaid bin Ali. Salah satu uh, kelompok yang mereka mengikuti Imam Zaid bin Ali. Memang mereka digelari dengan Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah Zaidiyah ini sangat bermusuhan. Sangat jauh dengan Syiah Itna Asyariah. Sebab Syiah Zaidiyah ini masih sangat dekat dengan Ahli Sunnati wal Jamaati. Karena Syiah Zaidiyah mereka masih mengakui dengan kutubus sitah yang kita pakai bahkan mereka juga pakai referensi kutubus sitah dan mereka juga mengagungkan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman hanya perbedaan kita dengan mereka Sayyidina Ali didahulukan dari Sayyidina Uthman Ibn Affan ini cuman karena atas nama ahli bait mereka disebut sebagai syiah tapi sebetulnya mereka itu adalah termasuk yang menjadi ancaman apa pertama dari Syiah Itna Asy'ariyah. Jadi Syiah Zaidiyah bukan Syiah Itna Asy'ariyah. Jadi Syiah Itsna Asy'ariyah bukan Zaidiyah. Zaidiyah ini termasuk para ulama-ulama yang telah menemukan buku-buku mereka ternyata tidak jauh daripada fikih-fikih ahli sunnati wal jamaati hanya kecenderungan akidahnya adalah bersama mu'tazilah tetapi beberapa hal di situ tidak sampai mereka keluar dari Islam. Nah, kalau menurut mereka ada keluar dari imam ini dianjurkan. Tapi menurut kita ahli sunnati wal jamaati tidak boleh kita tuh membangkang imam. Kalau keluar dari imam itu maksiat. Biarpun imamnya itu adalah imam yang fajir. Kata Sayyidina Ali karamallah wajah, kita tetap butuh kepada imamah barrah atau syarrah. Baik atau tidak baik perlu imam. Sebab kalau tidak ada imam, Masya Allah. Baik-baiknya orang kalau tidak ada imam berantem. Pasti. Dimanapun lihat, perang keluarga yang ada di Somal tidak henti-hentinya karena tidak ada negara yang berdiri saat itu. Jadi kalau tidak ada imam yang ada perang melulu semuanya pengen jadi imam. Musibah. Jadi imam itu, biarpun dia diktator, asalkan dia masih mau mengajak jihad, membela negerinya, Biarpun syariat tidak menegakkan, kita tetap wajib patuh berkenaan dengan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh kita membuat satu kudeta. Tidak diperkenankan dalam Islam yang semacam itu. Biarpun imam itu keluar dari kebenaran asalkan bukan kafir. Tapi kalau imamnya kafir, wajib kita keluar. Kafir bawahan, kafir yang tidak bisa ditakwili. Ini akidah ahli sunnati wal jamaati. Setelah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa wajibun ala nasi imamun yunsab wajib bagi manusia mendirikan imam wajib apapun bentuknya harus ada imam sebab kalau tidak ada imam oh perang ini di mana-mana perang keluarga, perang saudara, perang para grek itu terjadi karena di saat gaibnya imam, di saat tidak adanya imam, sehingga semuanya ini. Jangankan goib, di saat imam sudah tidak punya wibawa saja, dengan bahasa yang rusak model demokrasi saja lihat. Perang sana perang sini lihat. Orang satu kampung saja mudah berantem. Karena apa? Ada aturan yang nggak jelas dengan yang sering disebut dengan demokrasi ya semuanya merasa perlu bangkit perlu bangkit akhirnya antem sana antem sini perang sana perang sini karena memang demokrasi adalah tidak ada di dalam Islam yang ada di dalam Islam adalah syuro permusyawaratan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas dan berakal di dalam mengambil sebuah keputusan tapi kalau demokrasi itu unik dan lucu anda sak pandainya kayak apapun sama dengan orang bodoh Suaranya tetap sah. Satu betul enggak ya, Bu? Hah, anda seorang alim, Ustadz Fadil, berkah. Masya Allah, profesor, dokter, cerdas. Bilang otak dan dirimu sama dengan si bodoh dan goblok, fasek dan penjahat. Betul tidak? Sama, itu demokrasi. Gak ada dalam Islam demokrasi. Demokrasi itu adalah, yaitu, maksudnya itu apa? Kan begitu Kadang-kadang ada orang berusaha pakai istilah demokrasi Islam. Kok pakai demokrasi Islam? Kayak tidak punya istilah baru. Pakai syura. Di dalam Islam nggak ada demokrasi. Demokrasi tidak ada di dalam Islam. Coba dicermati. Kalau ada pemilihan kubu itu kiainya dengan dengan penjahat di kampung sama pilihannya kan? Nilainya tetap sah. Satu nih. Namanya sama. Jadi tetap suaranya satu. Karena memang bukan Islam. Tapi kalau di, eh, kalau surah itu adalah setiap Kobilah itu mengirim orang-orang cerdasnya. Setiap kelompok mengirim orang cerdas untuk berkumpul di satu tempat lalu memusyawarahkan, merumuskan siapa yang bakal jadi pemimpin, siapa yang bakal ngurus negara. Ini bukan coba kalau misalnya ada 100 orang pemabuk semuanya. Hah? Anggap saja 70 pemabuk, 30-nya orang soleh. Akhirnya memilih pemimpin ya, demokrasi. Kira-kira yang kepilih yang sering mabuk atau yang ustaz? mabuk <laughs> karena 70 persennya. Jadi kebenaran tidak bisa diukur dengan istilah demokrasi. Kalau kerusakan iya. Makanya jangan sampai lah Ustadz pakai istilah demokrasi Islam. Kok ada demokrasi Islam itu? Ini istilah apa? Gaduh-gaduh. Islam yang ada syuro. Lah janganlah kita meributkan istilah. Lo bukan meributkan istilah. Sebab setiap istilah itu punya makna filosofis. Makna sendiri yang khusus. Dari rakyat untuk rakyat. Ini mula-mula muncul di Athena sana, yang masyarakatnya waktu itu hanya 30 ribu, yang saat ini sudah dilupakan demokrasi hidup di negeri kita, kan aneh. Di sana sudah dilupakan, tidak laku itu semuanya. Dengan hak membela haknya wanita, nanti wanita boleh jadi pemimpin, ini semuanya, ini demokrasi. Coba yang sering gembar-gemburkan demokrasi yang ada di Amerika, pernah terbukti presiden perempuan? Apakah berarti demokrasi? Itu sudah Islam itu sudah luar biasa tepatnya. Kepemimpinan, kemudian berkenaan dengan masalah-masalah bagaimana cara memilih pemimpin. Sehingga lihat gara-gara demokrasi ini, Masya Allah, siapa racun yang tidak disebar di masyarakat. Mau jadi kubu saja bagi-bagi duit, yang penting pilih aku. Kan begitu. Ah, jadi bupati, coba jadi wali kota, jadi gubernur nanti juga sama bagi-bagi duit. Nah, yang penting aku kau pilih. Jadi bukan akalnya yang bisa memilih, tapi duitnya yang menjadikan memilih. Setelah terpilih pemimpin yang gak benar pada ngedumel, yang salah kamu sendiri, kenapa kamu nyalahin pemerintah? Yang kau yang memilih. Ini karena aturan-aturan yang tidak benar di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Aturan-aturan yang tidak benar yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau maksudnya ya maksud kami demokrasi itu adalah setiap orang punya kebebasan dalam berkreasi. Oh, gitu jangan pakai istilah demokrasi. Bebas Anda berkreasi tapi dalam irama patuh kepada syariat Nabi Muhammad. Nah, ini tidak usah pakai istilah-istilah semacam itu. Kita tuh sering beo. Jangan suka ngikutlah istilah demokrasi, emansipasi, toleransi. Pokoknya sisi-sisi itu. Ya, ya. Apa sih makna toleransi? Apa makna emansipasi? Ini banyak aku ada di Indonesia di umat Islam emansipasi wanita. Innalillah. Sadar atau tidak makna emansipasi itu? Emansipasi itu di Eropa sana dahulu waktu wanita benar-benar direndahkan sehingga ada gerakan kebangkitan wanita mereka menuntut hak sama agar disamakan dengan kaum laki-laki. Bukan di negeri Islam. Kalau negeri Islam itu wanita sudah mulia nggak perlu diangkat-angkat lagi. Pakai emansipasi lagi. Unik. Wanita sudah mulia Bahkan kemuliaannya sudah sangat jelas. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan dalam hidup ini?" Ayun nasi ahaku bi husni suhbati? Siapa orang yang lebih perlu berhak untuk aku bergauli dengan baik? Dijawab ummuk, ibumu. Oh. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Loh, tiga. Siapa lagi? Baru bapakmu. Lah ini kurang apa? Tiga di atas para orang tua. Ini bahkan husni suhbati aku perlakukan baik. Enggak perlu emansipasi. Emansipasi karena wanita rendah kayak di barat sana sehingga mereka perlu gerakan lah Ini kok kita ikut emansipasi, emansipasi. Sadar atau tidak? Itu ada maknanya sendiri. Toleransi. Toleransi enggak ada di dalam Islam. Ada toleransi dalam Islam. Yang dalam Islam itu kewajiban. Kalau ada tetangga kita orang Nasrani hidup bersama kita, kita punya kewajiban untuk memberi makan kalau dia lapar. Bukan toleransi. Kalau toleransi itu merendahkan. Ya, sebetulnya kamu tuh nggak boleh sama saya. Ya, karena satu hal ya jadi boleh lah, nggak apa-apa. Kan ngejek ya? Iya. Nggak enak itu toleransi itu ngejek. Nggak ada Islam toleransi. Nggak eh, Islam ada kewajiban. Makanya kita itu perlu mengembalikan istilah Islam itu. Jangan pakai istilah-istilah kafir itu. Kadang-kadang salah makna ini. Ustadz ceramah tatonya maksudnya beda kan? Makanya gunakan istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Kewajiban, hukuk wajibat dalam Islam. Al-wara' wal al wal bara. Hukuk wajibat, kewajiban-kewajiban yang harus aku berikan. Di dalam Islam, orang Nasrani tetangga kita, dia punya kita punya kewajiban. Bagaimana? Kalau dia lapar kita kasih makan. Kalau dia sakit kita kasih obat. Itu kewajiban atau toleransi? Kewajiban kalau toleransi ya, ya sebetulnya ya ente mau mati mah terserah. Cuman ya nanti gak enak lah masa. Berarti ya saya kasih obat. lo oh, kurang ajar namanya itu toleransi. Gak ada. Jadi tolonglah kita membiasakan dengan cermat kepada istilah yang diadopsi dari orang-orang kafir itu jangan mudah dipakai. Ini baik. Ini adalah tentang ini. Jadi kita wajib patuh apa wajib nggak boleh kita keluar dari pemimpin yang sudah benar dalam bentuk apapun. Sampai nanti disebutkan di situ tidak boleh kita itu nanti hadis setelahnya. Masalah orang-orang yang lagi sholat. Tidak boleh kita me mengkafirkan orang yang masih lo sholat. Yang tidak jelas-jelas mereka punya ungkapan kafir. Kemudian yang sebelumnya adalah asarah alaina mengutamakan apa yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita harus patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah jadi ingat kita tidak boleh keluar dari pemimpin kecuali mereka itu adalah kafir terang-terangan pemimpin yang tidak pernah sujud tidak kenal Islam adapun seorang pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam itu tidak serta-merta kita katakan kafir ada sebagian orang yang ini jago jihad akhir zaman. Tapi jihadnya itu hanya di luar saja. Tidak tahu anaknya nggak pakai kerudung, istrinya nggak gena, anaknya mungkin mabuk. Nah, katanya menegakkan syariat Islam. Syariat apa yang akan kau tegakkan ya Ustaz? Rumahmu sendiri yang presidennya engkau, menterinya istrimu, Pak jem, apa, uh, apa, apa, apa pasukannya adalah anak-anakmu sendiri. Kau tidak bisa ngatur mau bicara yang gede tentang negara Islam, negara Islam, lalu mengatakan karena negara kita kafir, wa yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun, yang tidak menghukumi sesuai apa yang Allah turunkan mereka itu kafir, enggak? Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Qur'an. Eh Ustaz, kalau baca Al-Qur'an tuh jangan sepotong itu. Itu juga ayat lain berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ayat lain dalam irama ayat yang berjejer, yahkum bima anzalallahu faulaika zalimun." Yang tidak menghukumi sesuai dengan aturan Allah, mereka itu ada kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Yang kafir itu seperti apa? Disebutkan dalam kisahnya di dalam Al-Qur'an, mereka orang-orang yang Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Ini orang kafir itu adalah siapa? Orang yang menjalankan yang tidak menjalankan syariat Islam, tapi apa? Yalwuna bi alsinatihim yalwuna alsinatahum bil kitabi dia merubah dengan lidahnya tentang kitab Litahsabuhu minal kitabi agar orang menganggap ini kitab Al-Qur'an atau hukum Allah. Wa min wa min indillah. Mereka mengatakan ini dari Allah dan itu bukan dari Allah. Lah, pemerintah yang kafir itu adalah pelakunya, perangkatnya yang mengatakan begini. Hukum ini adalah hukum Allah. Dan ini lebih bagus daripada hukum Islam. Lah, itu baru kah? kafir. Tapi kalau ada seorang presiden atau bupati atau wali kota menerapkan sebuah undang-undang kafir, tapi dia masih mengatakan undang-undang Islam tetap lebih bagus, maka dia tidak kafir. Nah ini, kecuali dia sudah mengatakan yang paling bagus adalah undang-undang ini loh, Islam nomor dua, kafir dia. Baru itu kita perangi. Tapi kalau mereka masih mengatakan undang-undang paling bagus adalah undang-undang Islam. Tapi kenapa engkau tidak merubah Pak, Pak Presiden atau Pak Bupati, Pak Wali Kota? Yang merubah kan tidak gampang ya. Memang kita punya kewajiban untuk mengarah perubahan. Ya, kewajiban kita semua untuk membuat perubahan. Akan tetapi, untuk menghukumi pemerintah kafir ini ada aturannya. Wa inna fariqam minhum la yalwuna bi alsinat la yalwuna al-sinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna dan mereka berkata wa min indillah ini adalah dari Allah wa yakuluna huwa min indillahi ini dari Allah wa ma min indillah dan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kafir itu adalah yang merubah undang-undang Islam dirubah dengan undang-undangnya manusia lalu mengatakan hadza min indillah ini dari Allah. Tapi kalau orang mengatakan ini undang-undang dari Belanda dari Allah bukan bukan dari Allah tidak kafir maksiat saja. Paling tidak dia adalah fasik atau paling tidak dia adalah seorang yang dolim kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus tegas dong. Kalau tidak benar ya tidak benar. Permasalahannya ada orang kebablasan sampai nerima saja. Kita harus merubah perubahan dong undang-undang. Dan kita ingatkan kepada semua orang yang punya kekuatan, pejabat dan sebagainya. Pintu surgamu itu luas. Kalau engkau mau mem memasuki surga tersebut. Jadi hal-hal yang tidak benar, undang-undang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat, selagi Anda mampu untuk merubahnya, Anda bisa merubah. Oh, itu adalah jihad yang luar biasa yang menjadikan sebab keselamatan Anda di akhirat nanti. Nah ini, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini dihadirkan oleh Imam Nawawi yang demikian ini harus ada batasan-batasannya. Jangan sampai kebablasan. Pertama, Akhirnya kita membuat satu kelompok. Orang Sendang terdiri dari 2000. Ayo kita berontak nanti harus gulingkan presiden. Eh mati semua ditembak esok hari kan. Bodoh diri. Maka harus ada aturannya. Kita tidak boleh keluar dari imam seperti apapun bentuknya. Kecuali imam itu adalah imam yang mereka itu adalah kafir bawahan. Kafirnya sudah jelas-jelas. Mereka mengatakan bahasanya syariat Islam tidak perlu diterapkan. Mereka nggak apa syariat Islam nggak benar. Wah ini perlu. Diculik dan dipenggal lehernya itu. Eh, tapi kalau masih misalnya syariat Islam adalah syariat yang paling bagus, hanya ya karena saya itu masuk sudah seperti ini mau merubahlah pelan-pelan. Nah ini lain cerita. Dia paling tidak dia Ya, masuk bab kalau tidak fasik bab dolim. Tapi tetap pahit ya, dolim juga di neraka, fasik juga di neraka. Eh, nah, makanya memang susah kalau jadi pemimpin. Nah ini kok orang pada berebut jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin siaplah untuk merubah. Kalau tidak merubah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kewajiban anda adalah merubah seperti hadis yang lalu wal hubiyadihi dengan kemampuannya atau bilisanihi dengan omongannya, tapi kolbihi dengan hatinya mengingkari itu semuanya. Wadhalika at'aful iman itu adalah tingkat paling rendahnya iman. Kalau sudah tidak ingkar maka kafir. Lah itu loh yang tidak ingkar, tidak mengatakan syariat Pak, undang-undang di Indonesia ini enggak benar, enggak bisa begitu. Kalau sudah enggak bisa mengingkari, enggak punya iman. Sehingga ada orang sekarang lebih membanggakan undang-undang kafir. Makanya ada contoh grup-grup ini. Liberalisme itu lebih mengagungkan buku-buku kafir. Sehingga katanya hak asasi manusia dan sebagainya. Wah ini undang-undang Islam sudah nggak benar. Merendahkan wanita. Waris nggak. Eh, ini kafir orang kayak begitu. Dan kebetulan bukan pemerintah. Justru manusia-manusia yang dari jebolan pondok itu biasanya itu. Cuman di bulan pondok ngantuk itu karena kurang ajar sama kiainya dulu. Sehingga su'ul adab. Akhirnya berguru, nggak cukup berguru dengan kiainya, berguru dengan Abu Jahal itu. Ini muncullah Islam-Islam liberal. Yang mengatakan bahwasanya hukum baris tidak adil. Hak asasi manusia itu adalah model seperti yang ada di Amerika. Kemudian macam-macam wanita dalam Islam direndahkan. Bagaimana direndahkan? Dia tidak faham tentang itu semuanya sehingga pengen menodai Islam dengan pemikiran-pemikiran yang ngaco itu wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan versi? Tes. Baik para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya kami persilahkan dan untuk memudahkan tanya jawab ini kami persilahkan dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan enggak dimulai dari bapak-bapak dimohon berdiri Pak dan menyebutkan identitasnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Effendi dari Jalan Evakuasi. Kami mau menanyakan wabarakatuh. Saya Supardi dari Megucilik. Yang saya tanyakan, ada masjid-masjid yang dibuat oleh para wali, ada masjid yang dibuat oleh bukan para wali. Nah, masjid itu kalau di tempat di sholat, <clears throat> apakah pahalanya beda? antara masjid buatan wali dengan masjid buatan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya dari ibu-ibu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam perayaan 10 Muharram atau syuraan di suatu lembaga beberapa jamaah yaitu membawa makanan dan juga ada yang akikah apakah panitia-panitia atau pengurus tersebut e, boleh merasakan menikmati makanan tersebut dan apakah itu termasuk memakan harta anak yatim atau tidak dan juga di antara pengurus-pengurus itu terkadang diberi amplop atau sebagian dari anak-anak yatim tersebut yaitu jadi boleh atau tidak apakah itu memakan harta anak yatim atau tidak dan juga seorang ibu infak atau sodakoh dia namanya ibu A tapi dia menyebutkannya nama suaminya B Itu. Jadi yang lebih baik itu apakah namanya sendiri, apakah seorang ibu tapi disebut namanya nama bapaknya. Jadi manakah yang lebih baik? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Sendang. Seorang ibu punya putri. Lalu menikah dengan seorang non-Islam. Ya, seorang ibu mempunyai putri, nikahnya dengan seorang non-Islam, karena tadinya sudah nikah tidak dapat keharmonisan. Ibunya berusaha semaksimal mungkin supaya anaknya, putrinya itu kembali ke jalan yang benar, ke jalan agama yang benar. Sehingga si ibu tidak mau diberi apapun oleh anaknya, baik itu makanan, pakaian, atau uang juga tidak mau, supaya anaknya kembali ke jalan yang benar. Nah, yang saya tanyakan bagaimana nilai ibadah ibunya yang sedemikian rupa? Apakah anaknya diusir saja atau ibunya yang pergi menjauhi mereka berdua? Demikian mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kekafiran ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana orang itu keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat itu tidak serta merta kita hukumi kafir menurut jumhur ulama madhab syafi'i madhab Hanafi dan madhab Maliki kecuali dia itu mengingkari kewajiban sholat nah ini kafirnya karena dia mengingkari minal ma'lumi al ma'lumi minad dini bidururati mengingkari sesuatu yang sudah maklum di dalam urusan agama sholat semua orang tahu wajib kalau dia ngomong sholat gak wajib kafir karena dia mengingkari kepada sesuatu yang sudah jelas di dalam syariat Nabi Muhammad. Mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka dia kafir. Jadi sebab orang menjadi kafir itu banyak diantaranya mengatakan sesuatu yang sudah jelas di dalam Islam itu berbeda. Zina tidak haram. Nah ini Orang liberal itu banyak yang mengatakan homoseks sendiri ya itu wajar-wajar saja ya memang itu naudzubillah. Lah ini musibah. Lah itu kayak itu kafir itu keluar dari Islam. Perzinaan sesuatu yang sudah diharamkan dengan jelas oleh syariat Nabi Muhammad dengan dalil yang jelas Kayak zina kan sudah jelas di dalam Al-Quran dan kesepakatan ulama nggak ada. Sudah ini sudah nggak ada yang boleh berbeda. Lalu kok mengatakan zina tidak haram, kafir. Lalu itu kafirnya ingkar minal ingkar al maklumi minad dini biddarurati, mengingkari sesuatu yang sudah yakin jelas di dalam agama. Kafir langsung. Makanya termasuk pemerintah dan sebagainya itu waktu melihat ada pelacuran di negerinya tidak bisa kita katakan dia kafir Nah dia kan yang ngizini. Loh lain, ngizini belum tentu dia mengatakan zina itu halal. Tanyakan, Pak, zina haram atau tidak? Kalau dia masih ngomong zina haram, berarti masih mau mukmin. Tapi kalau mengatakan, ya enggak apa-apalah, boleh-boleh saja lah zina. Oh, langsung kafir dia. Jadi bukan sekedar mengizini. Jadi merestui adalah dosa, ya, dan itu adalah kemaksiatan. Selagi masih meyakini bahasanya itu haram, tidak bisa kita katakan dia adalah kafir. Yaitu adalah ingkar. Sama ingkar dengan juhud itu sama kurang lebih maknanya. Ada lagi nanti orang yang kafirnya itu adalah bukan dengan iktikotnya, dengan perilakunya. Misalnya nginjek-nginjek Al-Qur'an biarpun tidak ngomong ya. Sholat ngadep ke timur lah ini kan. Nah ini jelas itu keluar dari Islam, sujud kepada patung biarpun mengatakan aku iman kepada Allah tapi sujud ke patung nah ini jadi kafirnya dengan perilaku kalau tadi itu dengan hatinya mengatakan, diucapkan dengan lidahnya. Sama sebenarnya itu perilaku juga masuknya, karena dia mengucapkan dengan lidahnya. Lah kalau, oh yang penting hati saya masih iman. Tapi lidahmu ngomong begitu. Berarti kamu harus dipenggal dong lehermu. Kenapa? Aku bisa paham hatimu melalui lidahmu. Enggak benar, aku tidak mengatakan dengan hatiku. Baik, kalau begitu enggak harus tobat. Baru setelah tobat maka orang itu tidak di, dipenggal lehernya. Sehingga orang murtad, orang murtad itu harus dipenggal lehernya karena dia adalah orang yang hina, dia adalah orang yang tidak terhormat. Kalau ada orang Kristen meninggal di kiri kanan rumah kita, orang Kristen asli, maka kita wajib meng meng mengkuburnya. Tetapi kalau orang murtad meninggal, kasihkan kucing saja itu bangkainya nggak apa-apa. Kasihkan anjing. Karena orang murtad adalah orang yang hina dan hina dan hina karena dia adalah pengkhianat besar tidak perlu dihormati. Memberikan setetes air hukumnya haram. Baik. Kemudian masalah bekerja di bank. Tentunya dalam hal ini ini ada ada timah bahwa tidak semua orang itu sempurna di dalam menjalankan syariat. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu harus kita ratakan dahulu bahwa memang ada orang yang kerja di pasar dia bohong. Dia tidak lebih bagus daripada yang makan riba. Karena bohong juga gede kok. Ada orang yang bekerja sesaat punya toko tapi sambil melacur. Na'udzubillah. Jelek akan tapi lihat. Mana yang lebih bagus antara yang makan riba atau yang menzina? Semuanya jelek. Dalam hal itu. Ada lagi orang yang kerja di bank. Sisi lain adalah rebutan waris ya kan? lebih dahsyat mana dosanya bang makan riba rebut waris tiga dosa. Oh, lebih dahsyat yang rebutan waris ternyata dosanya ini. Makanya di dalam urusan dosa itu sebaik-baik orang melihat dirinya sendiri. Makanya tidak usah nengok orang lain. Makanya kalau tadi yang bertanya takut ada yang tersinggung, oh nggak ada yang tersinggung di sini insya Allah. Karena kita tidak perlu melihat orang lain. Kita melihat diri sendiri. Mungkin kita sudah tidak makan riba, tapi kenapa kita masih gunjing orang setiap hari? Nah ini kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya nggak perlu kita banyak menilai orang nanti. Kalau kita berbicara tentang bank, kita harus banyak berbicara yang lainnya. Ketahuilah di depan teras rumah sambil petan-petan kekutung, gunjing orang lain itu lebih gede dosanya daripada makan riba daripada kerja di bank biarpun kelihatannya kerja di sawah sambil sujud nangis di masjid tapi suka gunjing orang gunjing orang lebih zina daripada 70 kali zina oh makanya kita tidak perlu nanti itu kalau ada dosa lalu nilai orang tuh tuh tuh mbak kita juga punya mungkin anda sudah tidak makan riba tidak berurusan dengan bank tapi coba modalmu dari mana itu kan bagian waris adikmu yang kamu ambil sadar tak ini kadang-kadang nggak -kadang sadar tuh sambil umroh sambil haji pakai duitnya ah, adiknya merampas. sama ustadznya makan hartanya anak yatim nggak sadar tadi lah ini Kadang-kadang kita itu melek dengan dosa orang, tapi lupa dengan dosa sendiri. Makanya biasanya kalau agar tidak tersinggung diratakan semuanya. Kita mungkin punya dosa. Ayo lihat. Yang dagang di pasar berapa kali Anda bohong. Belanjanya lima ribu Anda bilang tujuh ribu. Sadar Anda. Nah ini. Itu juga dosa. Bahkan dikatakan. Apakah seorang mumin yazni? Ya yazni. Wa yatub. Yasrik. Yasrik. Wa yatub. Yang gede? Lah, layak dik, gede. Nggak boleh bohong. Bohong lebih busuk lagi. Bohong, dusta. Di pasar bohong. Di masjid bohong. Sama suami bohong, sama istri bohong, bohong-bohong. Ini. Baik, insyaallah setelah itu kita koreksi diri sendiri. Adapun masalah kerja di bank, maksudnya bank konvensional di sini adalah bank yang ada ribanya, kami buka dulu pintu kepada yang masih kerja di bank. Yang pertama pintu pengampunan Allah. Allah maha pengampun. Asalkan orang mau minta ampun. Tapi syaratnya sesali dulu. Bahkan dalam penyesalan pun semampunya bisa saja dia langsung meninggalkan pekerjaan tersebut. Bisa saja dengan cara bertahap. Sampai ada suatu ketika Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti bercerita tentang tetangganya yang tobat. Setelah itu didatangi, dia mengucapkan selamat karena dulu pemabuk berbuat jahat ternyata bisa tobat. Dirangkul sampai nangis dua-duanya. Lalu berkata orang yang tobat itu, Imam, Syekh, aku bisa sampai tobat ini setelah dua atau empat tahun. Saya setiap kali megang gelas mabuk saya minta kepada ya Allah kenapa kok aku susah meninggalkan ini ya Allah tolong bantu aku ya Allah jadinya dari dulu biar dia masih di kubang kehinaan Jadinya dari dulu sambil minta bantuan ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan kemaksiatan ini, tapi saya susah meninggalkan ya Allah. Dia mabuk, minum, tapi sadar, dia nyesel. Itu bakal menyembuhkan dimah orang dapat dapat petunjuk. Yang enggak dapat petunjuk itu sudah melanggar. eh pakai alasan. Ya apa boleh gini aja Siapa yang mengatakan haram? Ya itu kiai kolot. Eh nggak dapat petunjuk ini. Eh. Kiai kolot, kiai kolot, tidak apa-apa, kiainya digunjing, diolok-olok, musibah. Nggak bakal dikasih pertolongan oleh Allah. Maka urusan perbankan konvensional ini sudah jelas. Allah Rasulullah menyebutkan la'anallahu akilar riba wa muakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah akan mengutuk. Jadi yang haram itu yang makan riba. Satu. Yang kedua apa? ngasih makan orang lain dari riba. Aduh. Katibahu penulisnya. Syahidahu yang menyaksikan di tempat itu transaksinya. Wah ini semuanya yang bekerja dong. Wah ini repot dong kalau begitu. Lalu pekerjaan jadi. Nah ini tauhidnya di sini dong. Allah bisa ngasih rezeki melalui jalan lain. Siapa yang mengatakan harus di situ? Itu kan kurang ajar sama Allah. Sallallahu ya Allah, engkau tidak bakal mampu memberiku rizki kecuali di sini ya Allah, gitu. Ini adalah kurang ajar kepada Allah. Allah bisa memberi rizki melalui pintu yang lainnya dan pintu Allah banyak. Orang kaya tidak harus bekerja di bank konvensional. Sekarang ada bank syariah. Orang kaya tidak harus berurusan dengan bank konvensional, ada banyak. Bisa yang menjadi masalah itu kita prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nggak mungkin lah, susah, sempit kerjaan susah. Loh, yang ngasih kerjaan siapa? Allah. Jadi karena sudah prasangka buruk kepada Allah, makanya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus jelas bahasanya ini. Sebetulnya yang, yang mengatakan bank itu haram dan pekerjaan di bank konvensional itu tidak baik, itu bukan bukan saja kami, bank syariah itu. Coba tanyakan ke bank syariah. Maksudnya bank syariah itu apa? Ustadz yang ada di bank syariah, dia pasti ngomong. Karena ada bank kafir itu. Kan gitu ya? Jadi bank kafir itu semuanya nggak benar. Harus gitu dong. Lah kalau dia ber, kalau bank syariah ngomong, ya bank konvensional itu sama dengan saya loh. Nggak ada yang datang ke bank syariah nanti. Jadi dari pihak bank syariah yang itu sendiri dia sudah mengambil keputusan bahwa di bank konvensional itu ada riba sebelum ustadz berfatwa itu. Jadi bank syariah itu yang ngomong. Bank syariah itu yang ngomong bahasanya di sana ada bank kafir, belum Islam, yaitu bank konvensional, itu bank syariah. Kalau memang sama, ngapain ini dengan dirikan bank syariah? Tanyakan tuh. Jadi yang ngomong adalah bank syariah sendiri. Jadi bukan ustadz saja yang ngomong. Tadi bank syariah itu dengan jelas komandonya bank syariah menghilangkan riba. Ribanya ada di mana? Di bank konfesional. Dia yang ngomong sebelum kita. Jadi nggak usah pusing dalam hal-hal semacam ini. Nah, kemudian setelah itu kita tata. Barangkali di antara yang hadir di tempat ini masih bekerja di tempat tersebut, maka segera lintaskan di hati minta pertolongan kepada Allah. Kalau ada yang hadir di tempat ini sudah kerjanya baik kok di kirinya itu orang kerja di bank, tanda cintamu bukan merendahkan dia. Kalau Anda cinta orang yang duduk di samping Anda yang masih kerja di bank konvensional, tanda cinta Anda Anda meminta kepada Allah, bukan merendahkan. Hmm, ngaji gombal, pengajian tiap hari masih kerja di tempat yang haram. Nah, Anda merendahkan itu lebih busuk daripada orang yang duduk di samping Anda. Oh, nggak boleh rendahin orang lain rupanya. Kalau Anda melihat orang masih kerja di bank, tanda cinta Anda adalah Anda memohon kepada Allah, ya Allah, itu orang senang ngaji tapi masih kerja di bank konvensional, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjukmu, berikan kemudahan ya Allah. Nah, ini tanda iman. Tuh kan kasihan bener gombal tuh ngaji masih kerja di situ. Lah ini hatinya lebih kotor daripada yang kerja di bank. Sementara yang kerja di bank itu hanya haram pekerjaannya, tapi ini orang haram hatinya, busuk hatinya merendahkan orang lain. Ini masalah yang pertama urusan bank konvensional itu sudah sangat jelas. Adapun masalah tasawufnya dia bercanggih di tasawuf itu adalah masalah warok ya. Orang ahli tasawuf tidak akan mau sesuatu yang subhat apalagi haram. Baik, kemudian masalah masjidnya wali dan masjidnya selain wali. Secara umum pada martabat, semua masjid adalah martabatnya sama. Jadi kaum laki-laki yang sholat jamaah di situ pahalanya sama. Hanya kalau sudah masjidnya para wali ini ada kelebihan bahwasanya di situ ada berkah, ada rahmat, ada malaikat rahmat yang biasa naik turun ke tempat itu. Kelebihannya adalah di situ. Makanya perlu kita biasanya memang eh, eh, apa, in, in, apa eh, malaikat rahmat itu biasa turun kepada orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu biasa turun kepada malaikat turun kepada orang soleh dan orang soleh yang biasa menempati satu tempat sehingga malaikat sudah akrab dengan tempat itu. Dan ini pun ngambil berkah ini di dalam Al-Quran juga pernah ada. Nabi pun ngambil berkah dari wanita soleha. Sayyidina Zakaria. Seorang Nabi. <laughs> Lihat Siti Maryam ini Masya Allah mendapatkan apa namanya? mendapatkan makanan di musim panas, makanan musim dingin. Waktu musim dingin mendapatkan makanan musim panas. Sayyidina Zakaria seorang nabi bingung, "Annalaki hadza? Dari mana kau dapat ini semua wahai Maryam?" Oh, dari Allah. Sudah begitu, wah ini berarti Maryam orang yang dicintai oleh Allah. Waktu Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria duduk di tempat huna. Di tempat itulah. Sayyidina Zakaria meminta kepada Al-Quran yang menyebutkan Da'a ah, Zakaria Rabbahu. Nabi Zakaria meminta kepada Allah di tempatnya Siti Maryam. Ngambil berkah dari tempat duduknya Siti Maryam. Nah, ini jadi tempatnya orang wanita soleha dan orang soleh itu biasa jadi tempatnya turun malaikat maka kita memohon di tempat itu juga menjadi sebab mudah dikabulnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi secara pahala pada dasarnya tidak ada perbedaan hanya nanti biasanya masalah irtibatnya hati kalau kita duduk di tempatnya orang soleh nyambung hati kita dengan orang soleh tambah mahabbah tambah cinta lah bedanya tambahnya karena itu tapi kalau kita ke tempatnya orang soleh nggak punya adab ya sama aja Bahkan lebih bahaya lagi. Apalagi sambil kerendahan, wah wali gombal ini ya, sambil kerendahkan, maka menjadi tidak ada nilainya di tempat tersebut. Jadi semuanya tergantung bagaimana kecintaan kita dan penghargaan kita kepada ulama-ulama. Tapi pada dasarnya semua masjid adalah sama. Sama masjid. Sehingga kalau kita nadar, aku menadar melakukan sholat dua rakaat di masjid Peru. Nggak usah masjid Peru, ke masjid Umar sudah sah. Kecuali kita nadar ketika masjid, masjidil Haram, masjidil Aqsa, dan masjid Madinah. Masjid Madi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nadar kita harus ke sana. Harus kita datang ke sana. Kecuali kalau nadarnya ke Masjidil Aqsa, kita boleh melakukan sholat di Madinah. Atau kita nadar Masjid Madinah, kita boleh di Masjid Mekah. Tapi kalau nazar di Masjid Mekah nggak boleh diganti di yang lainnya. Karena Mekah paling tinggi, baru Madinah, Masjidil Aqsa. Baru semua masjid, baik masjidnya Sunan Gunung Jati ataupun masjid yang lainnya kalau nazar sama. Misalnya aku bernadar mau ki, mau sholat dua rakaat di masjidnya Sunan Gunung Jati. Tidak usah pergi ke sana. Ambil saja masjid terdekat. Sudah terbayarkan nadar kita. Itulah syadur rihalu illa illa dalam masjid kita, kita apa tidak perlu kita melakukan satu perjalanan secara khusus untuk memenuhi nadar kecuali karena kita nadar di tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian di masalah anak yatim ya. Kalau masalah anak yatim ini sebetulnya kemarin kita bahas ya jadi kalau Anda menangani anak yatim itu memang pada dasarnya Anda harus jadi orang cukup dulu. Kalau tidak bahaya. Anda orang cukup yang nggak butuh lagi di situ. Kalau Anda orang yang tidak cukup, Anda orang yang tidak mampu ngurusi anak yatim, maka Anda boleh mengambil dari hartanya anak yatim, tapi itu pun harus ada aturannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya di dalam surat An-Nisa itu wala ta'kuluha isra israfa wa bidarun ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif kalau kaya kamu awas kamu tidak boleh mencicipi sedikit pun dari hartanya anak yatim kaya wa man kana fakiran lah kalau kamu orang yang fakir falyakul bil ma'ruf ya kamu hanya mengambil sekedarnya untuk kamu makan kebutuhanmu Bukan manajernya kamu, lalu gajinya kamu yang ngatur. Lah ini enak aja nih orang melarat ya. Ya cuy. Jadi kalaupun harus bekerja di tempatnya anak yatim, nanti ujratul mitri. Misalnya orang seperti anda, kalau bekerja di situ gaji berapa? Tiga puluh ribu. Ambilkan tiga puluh ribu. Itu pun jika memang hartanya anak yatim itu memang ada. Kalau tidak ada menjadi melarat. Akhirnya nanti diperbanyak pegawai. Ya saya pengen anak yatim satu yang rawat tiga orang. Enak aja kan ngatur gitu. Jadi ini hati-hati. Jadi kalau sudah hartanya anak yatim, maka termasuk kalau akikah. Akikah, akikah itu untuk umum, bukan untuk yatim piatu saja. Nah, atau sedekah yang sifatnya umum. Tapi kalau sedekah untuk yatim, misalnya ini sumbangan untuk yatim, untuk yatim, maka yang lain tidak boleh mengambilnya. Makanya kalau bisa pengurus-pengurus yayasan yatim piatu, ya ini harus cermat. Kalau ada simbangan sifatnya umum diberikan kepada semuanya. Tapi kalau khusus yatim piatu harus diarahkan kepada yatim piatu karena ini adalah luar biasa berat ngurusi anak yatim tapi pahalanya gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak yatim kita jadikan alat untuk cari uang ya. Karena kalau sudah orang mendengar anak yatim biasanya mudah terenyuh, mudah bayar, mudah ngasih uang tapi duitnya digunakan oleh panitia. Jadi kalau anda ingin mengurusi anak yatim, berbekallah diri anda, bahasanya anda cukup tidak bakal mengambil bagian daripada anak yatim. Sebab bahasanya Rasul itu bukan orang yang numpang di anak yatim, tapi ana wakafilul yatimi ini aku yang rawat anak yatim. Ngasih man ilahi miski, man ilahi yatiman. Hah? Mandoma dhamma man yatiman ila aklihi wa syurbihi kana ma'i fil jannati yang membawa anak yatim untuk makan bersamanya makanannya bukan kita makan di hartanya anak yatim ya ini anak yatim jadikan proyek masuk neraka ini hati-hati ini Masya Allah ini pengurus-pengurus panti asuhan ini harus kembali kita ngoreksi diri hati-hati hati-hati hati-hati Masya Allah ini betul baik yang ditanyakan ini sangat bagus bahwasanya kalau ada pemberian untuk yatim piatu yang lain tidak boleh makan kecuali orang yang bekerja untuk yatim itu pun diambilkan ala kadarnya bukan dinikmati wah ini saya kan yang nangani boleh ambil sebanyak-banyaknya Masya Allah musibah itu neraka innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro makan api neraka sudahlah kalau makan sate jangan makan api neraka ini makan yang enak, makan api neraka, hartanya anak yatim. Jadi itu masalah anak yatim. Kemudian Uh, kalau orang bersedekah itu mana lebih bagus pakai nama orang lain atau nama dirinya sendiri masalah itu adalah eh, nggak uh, apa-apa kalau kita bersedekah atas nama orang lain misalnya saya bersedekah atas nama orang tua saya bagus maka pahalanya itu adalah untuk orang tuanya secara utuh dan saya pun juga dapat utuh maka diperbanyak niat niat itu yang menjadikan sedekah itu banyak nilainya kalau saya sedekah untuk diri saya sendiri maka nanti pahalanya hanya untuk sah saya saya sedekah atas namaku tak taunya apa saya sedekah ini atas nama guruku ustadku iniku ah, sambung hati itu maka nanti pahalanya sebanyak yang diniatkan itu tidak akan berkurang sedikit pun dari pahalanya. Kita dapat, dia juga dapat. Makanya kalau ibu punya duit banyak sudah pernah haji, lah kok adiknya itu kok melarat pengen haji sudah lama, kok ibu menghajikan adiknya, ibu dapat pahala haji utuh dan adiknya juga dapat pahala. Plus ibu dapat pahala sedekah utuh kayak orang naik haji, double malahan. Tapi kalau haji sendiri dapat haji satu. Tapi kalau menghajikan orang lain yang belum melakukan haji, maka pahalanya lebih gede lagi. Inilah cara bersedekah ini. Agar semakin banyak amal ibadah kita adalah di saat kita itu memperbanyak. Lihat di dalam melakukan kebaikan. Kemudian ada seorang ibu Na'udzubillah anak perempuannya menikah dengan orang di luar Islam. Ini adalah kesalahan orang tua. Kok bisa? Gimana cara mengenalkan? Biasanya ini adalah seorang ibu yang sudah tidak peduli dengan pendidikan anak. Sekolahnya di mana nggak tahu. Sudah dekat dengan orang di luar Islam dibiarkan. Wow, oh, nggak selamat tuh ibu. Harus tobat benar dong. Tapi masih lumayan ibu ini menyesali. Ada satu ibu itu malah anaknya ditonjol-tonjolin gara-gara itu orang di luar Islam tuh punya karir. Apakah dia seorang notaris atau seorang dokter atau seorang apa? Ini anaknya ditonjol-tonjolin. Ya Allah, ini ibu daftar neraka aja kok milih yang paling dalam tuh. Dan ada maksa, rajin ngaji kadang-kadang naudzubillah. Dijamin tidak ikhlas yang demikian itu. Karena apa? Ini dia mengambil neraka yang paling gede, dia beribadah sana sini. Bohong itu ibadahnya. Karena apa? Dia tidak paham ibadah itu untuk apa menghindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau sudah ada anak semacam itu, anak seorang wanita menikah dengan orang Islam maka tidak sah pernikahannya. Hukumnya adalah zina. Hukumnya adalah zina dan kalau sudah wanita zina kayak macam itu, maka ini adalah melakukan satu dosa yang amat besar, maka jangan boleh tinggal di rumah Anda harus anda beri pendidikan. Kalau dia tinggal di rumah itu, pezina yang ada di rumah kita mengundang musibah malapetaka. Barokahnya rumah dicabut. Rahmat di rumah tidak ada. Kalau sudah ada pezina satu dan orang yang meninggalkan sholat, maka itu bagaimana ibunya? Ibunya harus terus menyesal sambil meminta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ngampuni. Tapi tanda tobatnya yang benar adiknya dijaga, yang lainnya cucu-cucunya dijaga. Kalau memang anak satu ini sudah lepas ya, kita tetap meminta kepada Allah. Tapi jangan dimanja. Kalau masalah nggak terima duit memang harus biar tidak tambah gede kepalanya. Sebab ada di Cirebon ini karena menantunya lebih kaya dari yang lainnya, ternyata justru anaknya yang anaknya yang menikah dengan orang orang keluar di luar Islam itu lebih disayang. Karena apa? Dia yang ngirim kulkas, yang ngirim ini. Wah, ibu ini benar-benar pengen masuk neraka ini. Keras tidak nak. Aku tidak butuh dengan pemberianmu kecuali kau tobat. Wah ini baru benar orang tua ini punya wibawa. Ini kalau merestui neraka lebih dulu daripada anaknya. Kalau ada seorang tua merestui pernikahan anak perempuannya dengan orang Nasrani atau Yahudi, maka ketahuilah sebelum anak itu masuk neraka yang diceburin dulu orang tuanya. Ini, maka tadi pertanyaannya, apakah nanti sholatnya diterima? Insya Allah diterima, asalkan dia tobat benar, nyesal. Bahasanya dulu salah mendidik, dan tanda penyesalan harus di, diwujudkan dengan cara sisa-sisa dari adik-adiknya harus dirawat yang benar. Dekatkan ke pesantren, dekatkan ke ulama, dekatkan ke majelis. Cucu-cucunya juga, ini tanda tobat. Nah, tobat katanya, ya Allah aku nyesel. Eh, anaknya lagi dilamar lagi sama orang Kristen. Ya, atau kepacaran sama orang Kristen. Ini nyesel model apa ini? Nyesel benar tidak anak. Jangan sampai terjadi lagi. Cuman biasanya mereka juga punya muisi. Setelah dapat kakaknya, diganggu-ganggu gitu. Ini ibunya yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Maha Pengampun wahai para ibu, jika ada ibu yang punya pengalaman semacam ini, segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ini saja ada beberapa pertanyaan tertulis yang ternyata juga belum bisa Kemudian ada yang sakit infeksi paru-paru. Masya Allah ada lagi Masya Allah yang diberi sakit Semoga Allah memberikan kesembuhan Dan biaya yang digunakan untuk berobat jadi ketabungan pahala nanti di akhirat Menjadikan sebab kebaikan untuk semua keluarganya dan anak keturunannya nanti Dan yang telah meninggal semoga Allah mengampuni dari jamaah yang biasa hadir ke tempat ini sekarang sudah kembali. Semoga Allah ampuni mereka, muliakan mereka dan yang tinggal tetap sabar dan diberi oleh Allah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memaafkan kita semuanya, memaafkan guru-guru kita, orang tua kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Semuanya punya hajat dikabul oleh Allah. Yang ingin punya anak diberi anak yang soleh-solehah. Yang belum punya pasangan dimudahkan mendapatkan pasangan. Yang masih bekerja di tempat yang haram dimudahkan untuk mendapatkan yang halal yang penuh berkah. Yang rizkinya sempit dikalapangkan oleh Allah. Yang tidak indah dalam rumah tangganya menjadi harmonis. Yang anaknya susah dididik menjadi mudah dididik. Yang belum baik dengan orang tuanya semoga semakin baik. Dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan urusan pondok. Mengirim orang ikhlas di pesantren ini mengirim orang-orang tulus di pesantren ini sehingga mudahkan pembebasan tanah yang saat ini masih masih banyak belum terbayar dan semoga Allah memudahkan mengirim orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ahli surga, orang mulia yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat dan yang sudah membantu pesantren dimudahkan segala urusan mereka digampangkan urusan mereka dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan dan penghormatan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan kecintaan dan penghormatan yang sesungguhnya kepada orang-orang soleh soleh Ya Allah berikan kepada kami berkah Ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad Berkat orang-orang yang kau cinta Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah jauhkan kami dari fitnah akidah Ya Allah ya jauhkan kami dari fitnah kemaksiatan Berikan kepada kami segala kebaikan Seperti engkau pilih para kekasih-kekasihmu Kau pilihlah kami Maka pilihlah kami menjadi kekasihmu Ya Allah yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang punya hajat Kabulkan hajat mereka Ya Allah Mereka mereka punya hajat kabulkan hajat mereka ya Allah ampuni dosa mereka ampuni dosa mereka dan berikan kepada mereka kemudahan untuk melakukan ketaatan jadikan mereka ahli salat ahli bangun malam ya Allah yang rindu membaca salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang senang membaca sejarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah berikan kepada kami semua kemudahan untuk melakukan ketaatan dan jauhkan kami dari bermaksiat baik maksiat di sawah kami maksiat di tu toko kami Maksiat di kantor kami Maksiat di jalan-jalan Ya Allah Bahkan maksiat yang sangat tersembunyi di hati kami Ya Allah Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat Di dunia dan di akhirat Dan jadikan kami sebab orang lain masuk surgamu Jadikan kami sebab orang lain menjadi baik Jangan kau jadikan kami sebab orang mendapatkan murgamu Jangan kau jadikan kami sebab orang lain mendapatkan kemaksiatan Ya Allah Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami Dalam membayar hutang kami semua Ya Allah bersihkan hati kami Ya Allah bersihkan pekerjaan kami Jika ada di antara kami yang masih bekerja di tempat yang haram Ya Allah berikan kesadaran Ya Allah Lalu gantilah yang halal yang lebih banyak dan lebih berkah Ya Allah Dan sungguh bagimu itu sangat mudah Wahai Dat yang maha kaya Wahai Dat yang maha kuasa Tidak ada yang susah bagimu Tidak ada yang sulit bagimu lagimu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jika ada di antara kami ya Allah yang masih makan barang haram harta anak yatim atau harta orang lain maka berikan kepada kami kemudahan untuk mengembalikan ya Allah dan jauhkan kami dari makan harta anak yatim jauhkan kami dari makan harta yang haram kami takut ragamu, kami takut siksamu ya Allah jika ada di antara kami yang masih sering makan harta yang haram maka kami mohon bantulah mereka untuk meninggalkan keharaman ini gantilah dengan yang halal dan penuh berkah ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman iman ya Allah dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha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 Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.